Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pembahasan terakhir yang kita bahas kemarin adalah mengenai kaidah yang sangat besar yang sering muncul dalam pembahasan ilmu fikih. Nah, barakallahu fiikum yaitu apa? Kaidah tersebut. Tafadhal. Naam ahsan. Al-hukmu da'irun ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sesuai dengan sebabnya. Ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Kemarin sudah kita lewati juga bahwa saya semua perkara yang Allah telah ciptakan atau hukum-hukum syar'i itu semuanya pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah di balik apa? Hukum yang syar'i. Nah, hikmahnya ada yang kita ketahui dengan nas dengan dalil, paham ya? Alasan sebabnya, hikmahnya itu ada yang kita ketahui dengan nas secara dalil, ada yang apa kemarin? mustanbatoh Yaitu sebab atau alasan tersebut mustanbatoh diambil dari dalil kemudian na'am barakallahu fikum dikeluarkan dalam bentuk istinbat. Jadi enggak nas, enggak terang-terangan gitu ya. Enggak terang-terangan nas langsung dengan dalil itu enggak. Tapi mustanbatoh diambil dari apa? Diambil dari na'am barakallahu fikum na'am istinbat. Mohon sholat ya. Eh, kita lihat sekarang halaman 155 itu perhatikan baik-baik. Wa amma al-illatu ghairul mansusah. Adapun illah itu alasan atau sebab yang tidak dinaskan, tidak ditetapkan oleh dalil al-mustanbatah maksudnya. Fayakunu fiha niza' maka di sini ada perselisihan. Ada perselisihan di sini. Ada perselisihan di antara para ulama, ada silang pendapat. Fa inda qaumun fa inda qaumin qad takunul illah kada. Menurut sebagian kaum illah sebabnya alasannya seperti ini. Wa inda akharin dan menurut yang lainnya qad la takunu hadhihi nafsuha. Bisa jadi ini bukan illahnya. Karena silang pendapat tadi itu ya. Sebagian kaum mengatakan ilahnya seperti ini, sebabnya seperti ini, tapi kaum yang lain mengatakan itu bukan ilahnya, bukan sebabnya. Karena tidak nas, Faham belum? Karena ilahnya sebabnya apa? Diambil dari istinbat sehingga berbeda pendapat itu ya. Nah, kita lihat. Walakin akan tapi anda menyakul al ilah kata akan tapi menurut orang yang mengatakan ilah sebab alasannya seperti ini, fa idah wujudat wujidat hukum, masya Allah. Kembali ke kaidah asal. Kalau menurut pendapat yang mengatakan ilahnya adalah seperti ini, berarti kapan dijumpai ilah, dijumpai pula hukum. Faham belum? Kapan dijumpai illah, kapan dijumpai alasan atau sebabnya, maka dijumpai pula hukumnya. Wa idza ikhtalafat takhallafa wa idza takhallafat takhallafal hukm. Kalau illah sebabnya tersebut enggak ada, enggak ada pula hukumnya. Amma idza ujmi'a amma idza ujmi'a al illah, adapun kalau sudah disepakati ha, di atas illah al-mustanbatah, di atas sebab atau alasan yang diambil dari istinbat tadi itu fa innaha takunu kal mansusah. Maka kalau sudah disepakati ijma' sepakat ilah alasan yang diambil dari istinbat tadi itu sudah disepakati maka menjadilah dia seakan-akan seperti apa ilah yang mansusah. Ilah yang ditetapkan dengan dalil. Faham belum? Jadi kalaupun ilahnya itu ah, diambil dari istinbat, tapi kalau para ulama telah sepakat ilah tersebut, alasan tersebut itu seakan-akan seperti ilah yang mansusah. Yadurul hukmu ma'aha wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilah tersebut ada dan tidak adanya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azan wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat lagi. Kata beliau di sini, "Na'am wa in kanat mahalla wa in kanat mahalla khilafin fa innal mukhalifa qad yamna' min subut al-hukm." Benar kata beliau. Jika memang jika ilah tersebut, alasan tersebut itu masih tempat diperselisihkan, karena ini kan nggak nas itu loh. Alasan kalau nggak nas itu pasti ada perselisihan. Tapi kalau alasan itu dinaskan, ditetapkan dengan dalil itu bagaimana? Nggak ada yang menyelisih. Faham belum? Nah, kata beliau, wa ingkarat kalau seandainya ilah sebab tersebut mahalah khilafin tempat perselisihan, silang pendapat di situ, fa innal mukhalifa maka orang yang menyelisih ilah tersebut qad yamna min subudil hukum dia akan menghalang-halangi untuk menetapkan hukum karena menurut dia itu bukan ilahnya gitu loh itu bukan sebabnya kenapa anak menghukumi Memang itu bukan sebabnya paham belum seperti itu li'annahu yamna anna hadhihi ilah karena dia menganggap ini bukan sebab gitu loh ini bukan alasan sehingga kami enggak bisa menghukumi paham belum walaupun menurut sebagian orang itu ada sebab atau alasan paham salah ya jadi alasan atau sebab itu kalau sumbernya tidak nas, dalam artian sumbernya kan istinbat, pasti ada silang pendapat di situ. Ada perselisihan. Mafhum soal ini ya, ada apa? Perselisihan. Sehingga dengan perselisihan tersebut dilihat lagi. Kalau perselisihan tersebut sudah disepakati di atas suatu illah, maka ilah yang istinbat ini, ilah yang diambil dari istinbat ini seakan-akan hukumnya seperti ilah yang ditetapkan dengan dalil. Seperti itu. Tapi kalau belum masih diperselisihkan, ya tadi itu ada yang mengatakan anak nggak bisa menetapkan hukum karena itu bukan ilahnya. Ada yang mengatakan justru itu ilahnya, itu sebabnya sehingga kami menetapkan hukum. Dengan contoh lebih jelas. Wa misalul ilah al-mustanbatah. Contohnya sekarang ilah suatu alasan eh, atau sebab yang mustanbatah yang diambil dari istinbat qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun setiap yang memabukkan itu adalah khamr setiap memabukkan adalah apa khamr nah ini para ulama telah menjabarkan walaupun bentuknya bukan cairan bukan minuman sesuatu yang seduh yang dihirup kapsul tablet tapi memabukkan itu khamr Faham belum? Jangan antum menganggap khamr itu harus apa? Yang bentuknya cairan. Eh? anggur hitam misalkan atau na barakallahu fikum naam atau yang semisalnya anggur putih atau yang semisalnya eh? atau whisky atau yang semisalnya bukan itu paham ya Nam tidak harus itu intinya yang mabukkan adalah khamr baik betulnya tablet kapsul yang seduh yang dihirup paham ya itu semuanya adalah khamr kalau memabukkan berarti ilahnya apa iskar memabukkan ini ilah namanya namanya apa Ilah. idza syariba apabila orang minum Idza syariban insanu syai'an la yuskir. Kalau ada orang minum, eh, minum sesuatu tapi enggak mabuk, hal yakunu khamran? Apakah sesuatu yang dia minum tersebut adalah khamr? Al-jawab la. Jawabannya bukan. Karena enggak mabuk gitu loh. Contohnya tuh minum, minum air marimas misalkan, mabuk enggak kira-kira? Enggak mabuk, ya bukan khamr. Paham ya? Bukan khamr. Hal yakunu haraman? Apakah haram? Naqul la. Tidak haram juga. Li'anna illata tahrimil khamr hiyal iskar. Ini penting ini. Karena alasan haramnya khamr itu apa? Iskar memabukkan. Famlum. Jadi walaupun bentuknya bukan cairan, tablet, kapsul yang dihirup, yang seduh, kalau mabuk namanya apa? Kalau mabuk kan namanya apa tadi? Khamr. Paham ya? Walaupun bukan cairan. Itu ingat-ingat ya. Walaupun bukan cairan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza kita lihat lagi berikutnya. Wa hadhihi 'illatun mustanbatatun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam sebab atau alasan ini, alasan pengharaman ini diambil dari sabda Rasulullah SAW kullu muskirin khamrun setiap yang memabukkan itu adalah khamr Lakinlah akan tapi setelah tidak langsung tusbih al-mansus alaiha liduhuri illiyatiha Masya Allah tapi di sini illah yang diambil dari istinbat ini ternyata apa? menyerupai mansus menyerupai apa? alasan yang dinaskan ditetapkan dengan dalil Kan jelas, kullu muskirin. Setiap yang memabukkan khamr adalah khamr. Muskirin itu kan ada iskar di situ. Seakan-akan nas kan, walaupun istinbat tapi seakan-akan nas gitu loh. Ditetapkan langsung gitu loh maksudnya. Karena nampaknya tiha, nampaknya alasan sebabnya. Sebabnya kenapa dinamakan khamr? Karena memabukkan. Dinamakan khamr itu kenapa sebenarnya? Karena apa dinamakan khamr itu? Sumya khamran limadha? Li'annahu yukhammir al-aql. Karena dia menutupi akal gitu loh. Orang itu kalau minum khamr atau minum sesuatu mabukkan akan tertutup sehingga terkadang dia nah, berbuat sesuatu ini tidak terkontrol, tidak terkondisikan. Kita lihat di sini. Kata beliau wa ala hadan fanaqul. Berdasarkan penjelasan ini maka kita katakan inna ma askara haram. Sesungguhnya semua apa saja yang mabukkan maka haram. Sawa'un kana minal inab awit tamr awit syair awil bur aw min ayyi syai'. Masyaallah. Ini umum berarti kan? Setiap yang memabukkan adalah haram, baik yang terbuat dari anggur atau kurma atau syair atau bur. Syair sama bur itu semacam gandum cuman beda kelasnya. Paham ya seperti itu, berbeda-beda kelasnya ya. Nah, barakallahu fikum air endapan anggur, endapan kurma, nabi itu maksudnya nabi Nah, ya. Aw min ayyi syai' atau dari apapun. Contohnya antum bikin tarolah Fanta merah campur susu putih misalkan dioplos sama sprit lagi misalkan. Kok antum minum dengan itu mabuk, maka haram walaupun itu seradatnya seakan-akan bukan minuman keras kan, tapi karena ada iskar, ada mabuk kan ini. Paham belum? Ewa, antum minum air kuah tape. Tahu tape antum? Tape mau tape singkong atau tape ketan itu, beras ketan itu, itu kalau antum minum airnya, itu kalau sampai mabuk haram. Paham ya? Nah, tapi kalau secara zatnya wallah alam selama ini kalau teman minum biasa itu enggak mabuk. Cuman kalau mabuk haram. Haramnya kenapa? Iskar. Jadi iskarnya illah. Nah, iskar itu adalah apa? Illah alasan atau sebab yang akurat. Paham belum? Contohnya atau minum permen. Minum enam permen atau kapsul atau minum itu antum teguk gitu ya. Kemudian mabuk dengan kapsul tadi itu. Haram enggak? Haram karena iskar. Paham belum? Contohnya yang lain. Antum Nah, barakallahu fikum minum obat pusing parasetamol, tapi banyak minumnya. Akhirnya dengan parasetamol tadi itu mabuk antum. Haram enggak? Haram karena iskar. Jadi mabuk ini iskarnya penting sekali. Kita lihat wa ma la yaskir halal. Dan seluruh apa-apa yang tidak memabukkan maka itu halal. Nah, yang kedua, berikutnya contohnya rajulun syamma raihatan fa saqara minha. Ini. Ada orang mencium atau menghirup sesuatu bau, akhirnya mabuk dari apa? Dengan sebab mencium bau tadi itu. Faham belum ini? Fa innahu yuhram alaihi syam. Maka haram bagi dia untuk apa? Untuk mencium atau membau tadi itu. Haram hukumnya. Kenapa? Karena yuhram alaihi syurbul muskir. Ya, syurbul apa? Nah barakallahu fikum muskir sebagaimana diharamkan bagi dia untuk minum sesuatu yang mabukkan. li'anil illah al-iskar karena alasannya memabukkan. Ada apa sesuatu yang hirup bisa bikin orang mabuk? Nah barakallahu fikum ada. Nah barakallahu fikum sesuatu yang dihirup terkadang orang mabuk, ngefly, menghayal, melayang seperti orang-orang apa? Orang-orang apa kemarin? Anak jalanan. Anak-anak pang itu itu enggak punya modal kadang ya. Itu kalau mabuk beli lem. Lem Fox, lem Kastol itu dihirup-hirup itu nanti apa? Bisa apa? Bisa melayang-layang katanya. Paham ya? Tapi apa? Tapi pengaruhnya di sini. Di hati ini rusak nanti. Karena seharusnya zat perekat tadi kan digunakan untuk yang lainnya karena dia hirup akhirnya masuk ke dalam semuanya. Paham ya? Rusak di dalam ini kan. Tapi syahidnya bukan itu. Syahidnya nah barakallahu fikum sesuatu yang dihirup kalau dia mabuk dengannya haram. Karena apa ilahnya? Iskar. Penting. Berikutnya, rajulun syariban nabidan madha alaihi yaum au yauman ada orang dia minum nabid nabid itu air endapannya bisa air endapan kurma bisa air endapan anggur bisa air endapan apa kismis oh kismis ya kismis tahu nah barakallahu fikum nah kata beliau ada orang minum nabid yang nabid tersebut sudah berlalu sehari atau dua hari nabidnya sudah sehari atau dua hari lakinnahu nahulayus yuskit tapi enggak memabukkan la qaliluhu ala la tidak sedikit tidak banyak fa innahu yahil syurba maka halal untuk minumnya li'anna illat tahrim iskar karena illah alasan pengharaman itu adalah iskar memabukkan selama tidak memabukkan ya halal-halal saja faham belum nah barakallahu fikum selama tidak memabukkan maka halal-halal saja mohon insyaallah ayo jadi illah ini penting sekali untuk menghukumi ya jadi kalau antum menghukumi kalau enggak ada illahnya enggak bisa kenapa li'anal hukma da'irun au yadur ma'a wujudan wa wa adaman. Karena hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sesuai dengan sebabnya ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan apa? Sebabnya. Mafhum salah nih Isa? Alhamdulillah mafhum, alhamdulillah. Ayo na'am barakallahu fikum. Apa kaidahnya tadi? Nah, apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi yang kita ambil ini kaidahnya? Al-hukmu Ayo. Apa ini mafhum gimana? Mafhum enggak? Kalau mafhum tahu apa kaidahnya? Abdullah. Ayo, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Dia apa? itu kaidahnya. Nah, barakallahu fiikum. Fokuskan ya karena ini penting sekali. Sering muncul. Nah, hukum itu berputar sesuai dengan apa? Illah itu alasan sebabnya ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Kita lihat lagi. Nah barakallahu fikum. Lianna illat at-tahrim al-iskar wa hadha miskir. Ini enggak mabuk orangnya, fa halal maka halal. Walau madha alaihi muddah walaupun beberapa hari pun kalau enggak mabukkan apa? Maka halal. Tapi kalau memabukkan dihindari ditinggalkan. Ambil dikit lagi. Kata beliau al-marad yubihul fitr ma'al masyaqqah. Orang yang sakit diperbolehkan dia buka buka puasa bersamaan apa? Nah, barakallahu fikum beratnya dia. Maksudnya orang sakit kan berat untuk puasa. Boleh dia berbuka. Fa idza wujidatil masyaqqah bil marat kalau dijumpai rasa berat dengan sebab sakit tersebut, al hukum maka ditetapkan atau tetap padanya hukum. Apa hukumnya? Boleh membatalkan. Boleh enggak puasa. Wa ubi halil insan an yaf an yuftir. Paham ya? Nah, an yuftir atau an yaftur an yaftur ya Nah, barakallahu fikum dan diperbolehkan orang itu untuk berbuka. Wa idzan lam yakun masyaqqatan lam al fitr li adami wujudil illah. Kalau seandainya enggak ada rasa berat, enggak diperbolehkan untuk buka. Dikarenakan Dikarenakan tidak ada sebabnya. Paham belum? Orang kan puasa Ramadan boleh buka kenapa sebabnya? Karena sakit. Enggak kuat, enggak mampu, berat kan itu. Tapi kalau dia mampu, enggak sakit, enggak berat juga, maka apa? Enggak boleh bagi dia untuk berbuka. Mahum soal ini? Bang Irsyad mahum? Ayo na'am. Jadi kaedahnya dia apa Bang? Hukum itu berputar bagaimana Bang? Ayo. Ah. Ayo. Ah. Wujudan wa adaman. Artinya apa ya San? Ayo. Ah. Ada dan ayo Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya ada dan tidak adanya. Paham ya? Ada dan tidak adanya hukum sesuai dengan sebabnya dan alasannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Al-amwal ar-ribawiyah sekarang, harta-harta yang di dalamnya ada unsur riba. Harta riba, ingat-ingat sudah kita lewati pembahasannya di hafal ini, jumlahnya terbatas. Adzab wal fiddah wal burr wasyair, watamr, wal milh. Enam. Enam benda ini mengalami riba. ini ya. Enam benda ini mengalami apa? Riba. Mafhum hantalah? Enam benda ini mengalami riba di dihafal. Nah, barakallahu fikum. Apa enam benda tersebut? Emas, perak, bur, semacam gandum, syair juga sama, teman jenisnya di bawahnya, tamr, kurma, melah garam. Ini enam benda yang mengalami riba, dihafal ini. Kalau anak-anak nanya apa enam benda sebutkan langsung, caranya gitu. Kalau dari benda tambang dua, emas dan perak. Eh, dari biji-bijian dua, bur dan syair. Dari buah-buahan, nah kalau satu kurma. Eh, enam dari hasil laut, eh, hasil laut atau yang semisalnya gunung, garam. Am ya? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Nah, ini mengalami ribawiyah. Jadi kalau mau tukar-tukaran harus sama, mislan bi mislin dan bin yadan bi yadin. Sama-sama serah terima langsung. Satu gram emas ini mau tak tukar dua gram emas, nggak bisa. Harus sama-sama apa? Satu gram satu gram. Caranya bagaimana biar mendapatkan dua gram emas? Bagaimana caranya? Yang dua gram emas ini ingin mendapatkan satu gram yang bagus. Caranya bagaimana solusi yang terbaik? Dijual dulu yang dua gram yang jelek ini, hasil jualannya dipakai membeli satu gram yang bagus. Sarannya gitu. Sebagaimana kisahnya di zaman Rasulullah kan ada sahabat yang dia apa? Membeli kurma satu sok yang jenisnya bagus dengan apa? Dua sok kurma yang jelek, ya enggak? Rasulullah mengatakan enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau kamu mau, eh, jualah dulu yang dua sok ini untuk membeli yang satu sok. Itu caranya seperti itu kalau benda riba seperti itu caranya ya. Nah barakallahu fikum. Mafhum salah? Ayo na'am. Ayo. Nah, lihat sini, laisa fil hadis nassun fi illatir riba fiha. Perhatikan Bapak ini. Tidak ada dalam hadis nas terang-terangan mengenai sebab ribanya apa sih? Emas perak itu sebabnya kenapa kok riba? Itu enggak ada dalilnya. Nas yang menjelaskan sebab kenapa ribanya itu enggak ada apa? Enggak ada dalilnya. Nah, barakallahu fiikum kita lihat, enggak ada nas yang terang-terangan. Kita lihat wal illah al mustanbatah mukhtalafun fiha. Sedangkan apa? sebab yang diambil istinbat, eh, sebab yang hasil istinbat itu diperselisihkan apa? di antara para ulama. Fahal idza wajadna syai'an ghairi hadhil asnaf as-sittah nulhiquha biha? Eh, apakah apabila kita menjumpai salah satu atau menjumpai sesuatu selain enam ini perhatikan ya, selain enam ini apakah boleh kita ikutkan? Contohnya apa ya? Beras atau misalkan jagung atau misalkan roti, boleh nggak selain enam ini kita kiaskan itu? Antum contohnya rotinya atau jubah atau taruhlah, jubah. Dafah ditukar dengan haromen misalkan. Apakah harus haromain haromen atau dafah dengan dafah atau bagaimana? Apa boleh dikiaskan atau enam ini terbatas enam ini aja? Itu pertanyaannya. Paham belum? Paham salah ya? Karena ilah ini penting itu, bisa tuh hukum itu dikiaskan. Tapi ternyata para ulama telah menjelaskan, nah barakallahu fikum enam ada yang merojihkan enam tok. Enam ini nggak boleh dikiaskan. Jadi selain enam ini bebas. Beras yang jenisnya jelek lima kilo ditukar beras yang jenisnya bagus dua kilo bisa. Karena beras bukan termasuk syair wala wala nah kalau kurma wala, wala yang enam tadi. Paham ya? Ini menurut sebagian ulama. Paham ya? Ada juga yang mereka mengkiaskan. Selama ada yang timbang di kilo, eh, yang kilo seperti apa, yang timbang, takar seperti apa, seperti nam bur, syair, kurma, maka beras, jagung pun juga bisa. Menurut mereka. Kita lihat aja dikit lagi. Al-jawab jawabannya, "Lau anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nassa 'ala al-'illah lakunna nulhiquha." Masyaallah. Kalau seandainya Rasulullah itu menetapkan sebabnya, menetapkan sebab dan alasannya, niscaya kita akan mengikutinya. Akan apa? Mengikutkannya. Kalau seandainya Rasulullah apa? menetapkan alasannya menjelaskan kepada kita niscaya apa Misalnya kita akan akan mengikuti nah mengikutkan yang lainnya tersebut kepada enam benda tersebut. Naam. Walakin tetapi lamma lam yanus fa innal illata tabqa mustanbatatan. Nah, Masya Allah. Tapi karena Rasulullah tidak mengenaskan, tidak menetapkan, maka alasan tersebut tetap diambil dari apa? Mustanbatah. Diambil dari sebab istinbat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wal illah al mustanbatah qad la yattafiqun nas 'alaiha. Perhatikan baik-baik ini, alasan yang diambil dari istinbat itu bisa jadi manusia nggak setuju, nggak sepakat. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. A bilang seperti ini, B bilang seperti ini, nggak setuju, nggak sepakat. Ini tafaqu 'alaiha wa ajma'u 'ala anna hadhihi illah. Tapi kalau mereka sepakat, ijma' sepakat bahwasanya inilah sebabnya. Nah, barakallahu fikum sepakat ijma' bahwasanya inilah sebabnya. Nah, barakallahu fikum fal ijma' kan nas. Berarti kesepakatan mereka semua tadi itu A, B, C, D sepakat. Ini ilah yang kita ambil dari istimbat ini. Inilah ilahnya. Nah, kalau ada ijma seperti itu, kan nas seperti nas seperti dalil. Alhamdulillah, Ijma itu seperti dalil kalau disepakati. Lakin akan tapi idhtalafu tabqal ilah fihin nador. Tapi kalau mereka berselisih, berarti sebab atau alasan yang diambil istinbat tadi itu masih perlu dicek ulang lagi, dilihat lagi. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, Ikhwan fi din azdan wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu contoh lagi ya. Faminal ulama man di antara ulama ada yang mengatakan al-illah fi dhahab wal fiddah sebab atau alasan emas dan perak kenapa kok dikatakan riba al-wazn. Apa itu wazn? Timbangan. Emas ditimbang enggak? Ditimbang. Ada gram, berapa gram, ada satu kilo, setengah kilo. Paham ya? Wal illah fit tamr was syair wal milh wal bur at masya Masyaallah. Alasan sebagian ulama, kenapa kok kurma, syair, eh, kenapa kurma, gandum, kemudian garam, kemudian bur semacam gandum juga kok dikatakan riba karena ilahnya at ta'am Apa taam itu? Itu termasuk apa? taam itu sesuatu yang bisa dimakan. Paham ya? Termasuk sesuatu yang bisa dimakan, mat'um bisa dimakan fa ajrar riba fi kulli ma yuzan wa fi kulli ma yut'am maka berjalannya riba ini pada setiap sesuatu yang bisa ditimbang dan segala sesuatu yang bisa dimakan wa bina'an ala hadza ini baru pendapat ini ya dibangun di atas pendapat ini perhatian baik-baik lau bi'ta perhatikan ini ya lau bi'ta ritlan kalau kamu menjual satu ritel bukan liter ritel ritel itu timbangan semacam kiloan tapi kurang lebihnya satu kilo lebih lah gitu ya. Nah, nah barakallahu fikum. Kalau kamu seandainya menjual satu ritel minal hadid itu besi, diritel lain dengan dua ritel, bukan liter, dua ritel besi, lakana dzalika riba anal hadid mauzun. Berarti riba itu. Lah kenapa? Karena besi bisa ditimbang enggak besi? Bisa. Ini kalau mengikuti pendapat sini, sebabnya kenapa sih kok riba? Karena ditimbang. Besi juga bisa ditimbang juga. Berarti kalau kita jual besi, sekilo dengan dua kilo nggak boleh. Paham belum paham belum nih Karena ada ditimbang katanya alasannya. Ini alasan lemah juga sebenarnya ya. Kita lihat lagi. Walau bi'ta tufahatan bitufahatain lakana dhalika riba. Kalau kamu menjual satu apel dengan dua apel, berarti itu riba. Kenapa? Li'ana tufahamat um. Karena apel bisa dimakan, Iya enggak? Riba atau tidak berarti? Menurut pendapatnya riba. Padahal kan kalau kita cukupkan dengan yang enam tadi kan cukup itu loh sebenarnya. Enam cukup, yang lainnya bukan itu enak. Kalau mengikuti pendapat yang itu gitu loh. Tapi kalau kita kiaskan, ya nanti kena semuanya. Eh, apel antum mau tukaran apel yang bagus dengan yang jelek harus sama misalkan. Paham belum? Kalau nggak sama jual dulu. Itu kalau dikiaskan. Kita lihat lagi. Wa minal ulama man qol Sebagian ulama ada yang mengatakan al-illah fi dzahab wal fiddah as-sumniyah atau as as-sumniyah Asumniyah itu sebab atau alasan emas dan perak itu riba adalah asumniyah itu ada harganya. Ada harganya. Ai anha samanul asya. Bahwasanya na'am barakallahu fikum emas dan perak itu adalah harga daripada semua atau segala sesuatu. Paham ya? Dengan harga dari segala sesuatu. Fa yuqal bi'tud dar bikada dirham. Contohnya dikatakan aku menjual rumah dengan sekian sekian dirham. Wa bi'tu sayyarah bikada dirham dan aku menjual mobil dengan sekian dirham. Wa bi'tul kitab bikada dirham dan aku menjual kitab dengan sekian dirham. Fahiyallati tuqawwam bihal asya. maka emas dan perak tersebut adalah apa? Sesuatu yang segala sesuatu itu tegak di tegak dengannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada harganya. Sesuatu yang ada harganya itu berarti masuk dalam riba. Sekarang contohnya gini, rumah ada harganya enggak? Rumah? Ada harganya enggak? Rumah? Ada harganya, mobil ada harganya enggak? Ada juga. Kemudian kita ada harganya enggak? Nah, berarti masuk juga ini. Karena emas dan perak ada harganya, kemudian kitab juga ada harganya. Sehingga kalau antum mau beli kitab atau tukaran kitab ya harus sama kitabnya itu loh. Berdasarkan pendapat ini. Wahya sama asya yaitu harga terhadap segala sesuatu. Jadi harga ini jadikan patokan. Sebabnya kenapa sih kok emas perak itu kok ada ribanya? Karena ada harganya. Itu alasan yang enggak benar juga ya. Nanti kita lihat. Fal ilha Ilahnya di sini adalah apa? Harga. Alasannya karena ada harganya. Berharga intinya ya. Berharga dan ada harganya. Wa ala hadza falau ja'alna khashaban badal dzabul fiddah thamanan eh, nutnam natabayak bihi la jara fihi riba masyaallah. Berdasarkan penjelasan ini kalau kita jadikan kayu sekarang, kayu ini kita jadikan pengganti emas dan perak. Kayu ada harganya enggak? Ada kalau kayu sono, antum tahu kayu sono enggak? Kayu sono kayu-kayu sono ini di Jawa ini mahalnya luar biasa. Kayu sono itu ya. Kalau besarnya yang itu, besar lurus itu bisa 60 juta. Enggak sembarangan itu. Kayu sono. Dulu zaman waktu itu yang masih mahal kayu jati. Kayu jati itu waktu itu saingan. Kayu sono belum dikenal saat itu ya. Sekarang kayu sono ini, sono keling atau yang semisalnya itu kalau galeh, galeh itu benar-benar keras itu ya. Eh, dalamnya udah benar-benar tua itu, itu harganya luar biasa. Antum jual satu satu umroh itu loh. Paham ya? Dua satu pohon itu. Karena anak menyaksikan sendiri, tetangga anak itu punya kayu yang mungkin seukuran kalau kita gini kan ya kita nggak sampai lah eh, lurus itu ditawar 60 juta bayangkan satu kayu kayu sono berarti kan berharga itu loh eh, kalau dikatakan bahwasanya alasannya karena berharga kayu juga berharga kalau kayu kayu biasanya murah lah kayu sono itu mahal harganya dipakai keramik jadikan keramik ya keramik terbuat dari kayu kayu sono ini kalau tua jadikan keramik itu kalau duduk itu nggak rasa Enggak terasa panas, enggak terasa dingin, dingin enggak terasa panas. Paham ya? Nah, baru kalau fikum, paham maksudnya? Kalau musim panas <laughs> terasa dingin, tapi kalau dingin enggak terasa panas. Maksudnya itu enak gitu loh. Jadi kan keramik ini di di apa biasanya di nah baru barakallahu fikum diekspor keluar. Paham ya? Kayu sono ini. Nah, maksudnya syahid syahidnya di sini bukan sono jati bukan. Syahidnya di sini kayu itu berharga. Sehingga kayu pun juga dari banyak kalau berdasarkan pendapat ini. Faham belum ini? Itu syahidnya. Nah, barakallahu fikum kita lihat lagi. Walau abdal dan hadidan dan lam yakun fihi riba li anak naqul al-illah laisat hiya al-wazn bal illah asamniyah. Masya Allah. Kalau sekarang kita ganti besi dengan besi, maka enggak ada riba. Kenapa? Dikarenakan ilahnya sebabnya ini apa? Bukan harga, bukan apa? Sebabnya bukan timbangan tapi apa? Tapi karena harga besi enggak ada harganya biasanya. Besi harganya berapa? Timbang baru Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wal illah fil asnaf al arba'ah al ukhra al qail. Al qail. Apa artinya ini? Dan sebab empat yang sisanya, empat yang lain, apa apa yang, yang lain itu? Empat yang lain tadi apa? Bur, syair, kurma, sama garam. Itu apa? Kil. Apa kil? Nam takar, ditakar. Ditakar, paham ya? Takaran gitu ya. Berapa sok, berapa namut kan itu. Naam. Wa ala hada idza wajadna syai'an makilan fa riba. Berdasarkan penjelasan ini berarti kalau ada sesuatu yang bisa ditakar maka riba. Beras juga riba. Kemudian apalagi? Nah, barakallahu fiikum kedelai juga riba. Kemudian apalagi jagung juga riba karena bisa ditakar dengan sa' atau mut. Paham belum? Seperti itu. Nanti ini sebenarnya panjang lebar kita lihat aja ini kata beliau. Sawa'un kana mimma yu'kal aw la yu'kal, sesuatu yang bisa dimakan atau enggak bisa dimakan. Paham ya? Nah, yaktat awalnya la baik itu makanan pokok atau bukan makanan pokok, intinya bisa ditakar itu riba. Allah pasir sekarang, pasir. Antum tahu pasir nggak? Pasir itu bisa ditakar nggak pasir? Berarti pasir bukan riba itu loh. Kan nggak bisa dimakan, tapi kan intinya kan ditimbang itu loh. Intinya ditakar, bisa ditakar. Ayo anak kita lihat sini. Kata beliau, "Falau qudira an ramal yuba bil kail." Kalau takdir taruhlah ditakdirkan, falau furida. Taruhlah ditakdirkan kalau seandainya ditakdirkan pasir itu dijual dengan kil dengan takaran, fa innahu yajri fihi riba. Pasir pun ada ribanya. Alal qaul berdasarkan pendapat di anal illah al-qil. Bahwasanya illahnya adalah apa? Al-qail yaitu apa? timbangan atau takaran tadi. Takarannya, takaran ditakar. huwa yukal, fa yajri fihi riba. Pasir itu juga bisa ditakar, maka terjadi riba di di situ. nah Wa idza jika kita katakan al-illah at-ta'm kalau illah alasannya itu riba karena makanan, fa innahu la yajri riba. Maka enggak berjalan riba di situ. Karena pasir dimakan enggak pasir? Enggak dimakan. Paham ya? Pasir enggak dimakan sehingga enggak ada riba di situ. Kalau ilahnya adalah makanan. hasil kesimpulannya ini, perhatian kesimpulannya ini, walhasil annal hukma yaduru wujud wujudan adaman. Beliau enggak merojihkan. Kesimpulannya bahwasannya hukum itu berputar tergantung dengan sebabnya, tergantung dengan alasannya, ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan alasannya. Ini kesimpulan yang beliau sebutkan, beliau tidak merojihkan. Jadi kalau karena beliau tidak merojihkan, maka apa? Maka ilahnya itu memang kembali masih pada perselisihan para ulama itu ya, mengenai emas dan perak, tapi intinya kita menggunakan alasan-alasan itu pun juga tepat tapi tidak panjang lebar. Oleh karena itu para ulama mengatakan nggak usah dikiaskan. Amlum, kalau nggak dikiaskan kembali ke enam sudah selesai. Selain enam itu nggak ada gitu loh. Paham belum? Kalau emas dengan emas harus sama, tapi kalau emas dengan perak boleh nggak berbeda? Kalau beda nggak masalah gitu loh. Kalau emas dengan perak. Tapi kalau emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama. Paham belum? In, mata uang Indonesia apa namanya? Rupiah. Rupiah ditukar dengan rupiah harus sama gitu loh. Seratus ribu ditukar dengan puluh ribu boleh nggak? Nggak boleh haram riba. Tapi kalau rupiah dan dolar ditukar berbeda boleh nggak? atau harus sama? Rupiah dan dolar harus sama atau beda? Sama-sama mata uangnya? Harus beda. Contohnya 100 dolar. Antum tukar 100 ribu Soekarno Hatta mau gak orang kira-kira? Gak mau 100 dolar itu nggak sembarangan 100 dolar satu lembar. Itu kalau ditukar ke rupiah berapa coba? Berapa juta? 1 juta lebih. Kamu nggak sembarangan. 200 dolar, 2 lembar, itu kan 2 juta lebih gitu loh. Jadi kalau beda mata uang harus beda juga nilainya. Tapi kalau sama mata uang harus sama persis nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Paham belum? Ewa, eh, jadi hati-hati. Dan kami ingatkan berkali-kali mendekati Idul Fitri biasanya di pinggir jalan dekat bank-bank itu ada orang jual beli uang. Uang yang baru keluar di bank dijual 100 ribu dengan 100 ribu 500. 500 ini riba. Paham ya? Kalau mau langsung tukaran aja, tukaran mau nggak? Enggak mau dia, mencari untungan haram. Paham belum? Paham maksudnya, Bang? Jadi 100 ribu kalau mau beli dengan harga berapa, Bang? Sama juga. Seribu rial Saudi, hantola? Seribu rial Saudi, satu lembar itu, itu ditukar dengan seribu rupiah mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Eh? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Seribu rial Saudi itu nggak macam-macam. Satu lembar tapi itu nilainya sekitar 3 juta itu. Jadi atau di kantong satu, satu lembar ini seribu rial itu ditukarkan 3 juta lebih. Masya Allah. Menunjukkan bahwasannya apa barakallahu fikum. Kalau beda mata uang, beda jenisnya, beda barangnya, maka tidak ada riba. Tapi kalau dalam enam benda tadi itu harus kalau tukar menukar sama-sama. Mislan mislin nyatan binyatin takobut. Serah terima langsung sama-sama. Mahfum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.